Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga pada pagi ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini seperti biasa Sony Pitik ini adalah eh, kajian terakhir di bulan Ramadan oleh karena itu, pada hari ini kita akan khususkan beberapa hal yang berkaitan dengan uh, bulan Ramadan. Yaitu pembahasan tentang Lailatul Qadar dan pembahasan khusus tentang e, kapan kita akan berhari raya. Tapi ini bukan pengumuman, yaitu pembahasan mengenai cara seorang muslim berhari raya dalam tinjauan sisi islami. Jadi bukan untuk mengumumkan kapan jadinya lebaran. Ibn fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kedua masalah tersebut, nah di sini kita ingin menyampaikan satu faedah satu hadis yang sahih kepada titik diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri. Ini juga ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ya tentunya Lailatul Qadar adalah malam di mana kita diperintahkan untuk banyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Yaitu minta maafan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya taubat dan inabah. Memperbaharui kembali azam kita, tekad kita, semangat kita untuk menyambut hari-hari berikutnya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Meningkatkan kualitas amal, amal ibadah, ilmu, dan keimanan kita Ibanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an berkaitan dengan memperbaiki waktu Ibanifiddin Tentunya waktu sebagaimana yang kita ketahui ada tiga Ada waktu masa lampau waktu masa sekarang, dan waktu masa yang akan datang Ketiga-tiganya dapat kita isi dengan kebaikan Waktu masa lampau ini bisa kita isi dengan istighfar ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mohon kemaafan darinya semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita waktu masa sekarang kita isi dengan amal soleh yaitu amal soleh yang harus kita lakukan pada saat ini dan ya masa yang akan datang kita isi dengan azam dengan niat dengan keinginan yang kuat untuk menjadi yang lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Ini merupakan azan ya di masa yang akan datang. Jadi ketiga masa itu dapat kita isi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Berkaitan dengan mengisi masa dengan kebaikan ini adalah penting. Karena itulah dia usia kita, umur kita, ya usia manusia itu hari-hari yang dilewatinya. Usia manusia adalah hari-hari yang dilewatinya. Bagaimana dikatakan dalam satu fase ya, yang terlalu tinggal kenangan sementara harapan masuk dalam impian. Maka manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Walak as-sa'at kunta fiha. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini hadis mungkin sudah masyhur, populer, sering kita dengar. Yaitu Rasulullah mengatakan karena siman karena berlaku merajulun dahulu ya dahulu kala tersebutlah seorang laki-laki yang telah sis tis'atan wa ini narajulan yang telah membunuh berapa? 99 orang Lalu ia minta ditunjukkan kepada orang alim di muka bumi. Lalu ia diajurkan menemui seorang pendeta. Pak rahiban. Lalu ia mendatangi pendeta tersebut. Maka di tempat pendeta itu ia mengaku telah membunuh 99 jiwa. Ketika terbuka pintu taubat baginya. Ia bertanya demikian. Si pendeta menjawab, tidak. Maka lelaki itu pun membunuh sepeda tersebut hingga lengkaplah koleksi yang dibunuhnya menjadi 100 jiwa. Kemudian ia minta kembali ditunjukkan kepada seorang alim. Maka ia pun dianjurkan agar menemui seorang ulama. Di hadapan ulama itu ia mengaku telah membunuh 100 jiwa. Masihkah terbuka pintu taubat baginya? Demikian tanyanya. Maka ulama itu pun menjawab, ahli ilmu ini pun menjawab, iya, siapakah yang kuasa menghalanginya dari bertobat? Siapakah yang kuasa untuk menghalangi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tapi pergilah ke negeri A. Di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan tinggalkanlah negerimu. Maka ikutlah beribadah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu karena negerimu itu sarang kejahatan. Maka berangkatlah laki-laki itu menuju negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Di tengah perjalanan, kautum merenggut Maka berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat adab. Malaikat rahmat berkata, ia datang untuk bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat adam berkata, ia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka datanglah malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Lalu oleh kedua malaikat tersebut, ia diangkat sebagai hakim untuk menentukan perkara yang mereka perselisihkan. Maka malaikat tersebut berkata, ukurlah jarak antara dua negeri yang ditinggalkan dan ditujunya. Ke negeri manakah ia lebih dekat? Maka masukkanlah ia ke dalam golongan penduduknya maka mereka pun mengukur jaraknya. Maka mereka dapati ternyata ia lebih dekat kepada negeri yang hendak ditujunya. Maka diambillah rohnya oleh malaikat rahmat. Jadilah dia orang yang beruntung. Mustafakun alaih. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlalu banyak faedah yang ada di dalam hadis ini. Namun kita akan keluarkan sebahagian darinya. Ya, dalam kisah yang sahih di atas jelas bahwa laki-laki itu berusaha untuk memperbaiki tiga masanya. Setelah ia bertobat dari masa lalunya, ia bertekad tidak mengulanginya di masa mendatang. Kemudian ia melakukan satu satu amalan yang sangat penting dalam hidup manusia. Apa itu? sangat penting. Ya benar. Yaitu menuntut ilmu Ibn Fiddin. Ketika dia bertaubat, dia menjadi seorang tolik, menuntut ilmu. Dia punya azam untuk itu dan dia lakukan. Saya pada kali yang pertama dia ditunjukkan kepada orang yang salah, maka kebaikan belum bisa diharapkan darinya. Berapa orang yang taubat sekarang ini tapi sayang bukan difitin tidak mendapatkan orang yang tepat. Orang-orang yang masuk Islam, masuk Islam jadi sufi, jadi ahli bid'ah. Maka seorang alim mengatakan jika kau lihat seorang pemuda tumbuh ya bersama seorang ulama ahli sunnah maka harapkanlah kebaikan darinya. Jika kau lihat seorang pemuda tumbuh bersama ahli bid'ah, maka jangan harapkan apa-apa darinya. Belum bisa diharapkan kebaikan darinya. Namun kena azamnya yang benar, azamnya yang tulus, innamal ahmalu biniyat wa innamal likulli imri'in ma Perlu azam, dalam hidup ini perlu azam, perlu tekad. Ya, karena tekad merupakan separuh dari perjalanan mencapai tujuan. Karena tekadnya yang benar, tekadnya yang lurus, ya, barang siapa yang sungguh-sungguh dia pasti mendapatkannya. Barang siapa yang mencari dan mengejar dia pasti akan sampai. Ya, Man qafa adlas wa man adlas balagal manzil kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ala inna sil'atullahil ghaliyah, ala inna sil'atullahil jannah. Barang siapa yang bergegas, man qafa barang siapa yang khawatir, yang takut, maka dia akan bergegas. Dan barang siapa yang bergegas, dia akan sampai ke tempat tujuan. Balagal manzil. Namun orang yang bermalas-malasan tertinggal di belakang sampai kapan sampai kapanpun dia tidak akan sampai ke ketujuan. Karena iman laisa bitahalli wala bitamanni. Islam, uh, iman, iman fitin, rahimani wa rahimakumullah bukanlah dengan angan-angan atau bukanlah dengan kepura-puraan. Tapi dengan apa? Dengan azam yang disertai dengan apa? Amal azab yang dibenarkan dengan amal Ibn Fiddin A'azani Allah wa iya jami'an Coba lihat laki-laki yang beruntung ini Ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini modal yang paling besar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia perbaiki masa lalunya dan dia berazam untuk ke depan dia tidak akan ulang, mengulanginya lagi. Tolong dimatikan dulu hp dan di masa mendatang dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Kemudian yang paling menentukan adalah dia mengisi waktunya pada saat itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu Ibnifidin Azan ya Allah wa iya Itu yang pertama dia lakukan. Dia minta ditunjukkan kepada seorang alim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa pada kali yang pertama dia tidak ditunjuki kepada alim yang tepat, maka kejahatannya tidak berkurang, malah dia tambah, dia tambah satu koleksi dari kejahatannya. Genaplah 100 orang yang di dibunuhnya. Nah, ketika dia ditunjuki kepada seorang alim, ulama yang benar-benar paham, yang benar-benar berilmu, yang tahu apa yang seharusnya dia lakukan, maka ia pun mendapatkan keberuntungan ya beruntung dalam kehidupannya. Demikianlah sebagian orang ada yang mendapatkan keberuntungan hanya dalam beberapa saat dan beberapa detik. Nah itu bukan merupakan hikmah dan rahasia ilahi yang hanya Allah yang maha tahu. Berapa banyak orang-orang yang begitu dia bertobat, memperbaiki dirinya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah dan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mukmin itu banyak kita dapat contoh-contohnya Ibnu Fitin. Azanillahu Jadi dia menuntut ilmu. Di sini pentingnya Ibnu Fitin azanillahu Ya, seperti yang sudah kita singgung pada awal Ramadan dahulu, yaitu pentingnya mempertahankan status sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya, jadilah kamu talibul ilmi sebelum menginjak kepada jenjang level yang berikutnya yaitu apa? Alim Rabbani Walakin kunu Rabbaniin Akan tapi jadilah kamu Rabbani Bima kuntum tu'allimun al-kitab Wa bima kuntum tadrusun Ya dengan ya apa-apa yang kamu ajarkan dari Alkitab, Al-Quran dan dari apa-apa yang kamu pelajari darinya itu tidak lepas dari proses belajar dan mengajar ya proses belajar dan mengajar yang mana proses belajar dan mengajar ini hanya melibatkan dua orang alim rabbani atau muta'alim ala sabilin najar ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an di luar itu adalah hamdun ri'a orang-orang awam yang berada di tepi yang berada di tepi jurang kehancuran di tepi jurang kita dapat bayangkan nasib orang yang berada di tepi jurang sangat berbahaya ekonomi Azan ya Allah wa iya Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga ya kita diberi hidayah dan taufik untuk tetap meniti jalan menuntut ilmu ini. Dan harus kita prioritaskan. Kita harus punya azam. Dan kita harus memiliki audit untuk tahun ini untuk tahun berikutnya dan selanjutnya apa yang bertambah dari ilmu dan amalnya. Ini harus bisa menjadi perhatiannya. Nah demikian Ibn Fiddin Azani Allah Jadi ah, seseorang tidak tahu dia kapan akan mati Nah orang ini dia tentu tidak tahu Bahwa begitu dia hijrah Begitu dia dapat ilmu yang sahih Dari seorang alim Rabbani Yang menunjukinya kepada perkara yang harus dilakukannya pada saat itu Dan dia langsung mengerjakannya Qadarullah. Ya, qadarullah ternyata itulah dia ajalnya. Sampai di situ ajalnya. Dan ternyata dia berhasil ya dalam perjalanannya itu. Setelah diukur ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dituju. Artinya dia bersegera untuk melakukan ya ilmu yang telah didapatkannya itu. Maka jadilah dia orang yang beruntung. Malaikat rahmat yang membawa ruhnya seperti yang kita ketahui mengikuti dalam hadis Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah menceritakan tentang nasib dua orang manusia yang berbeda. Ya, manusia yang soleh, mukmin dan manusia yang kafir, fasik. Yang mana orang yang soleh dan mukmin ini turut untuk menjemput ruhnya siapa malaikat-malaikat yang putih berseri wajahnya membawa uangnya dari surga dan kapan dari surga. Nah demikian. Lalu membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat-malaikat rahmat. Sebaliknya manusia atau orang yang yang fasik ataupun kafir maka yang menyebutnya siapa? Yaitu malaikat-malaikat azab yang bengis, yang hitam legam wajahnya. Yang membawa ramuan-ramuan neraka yang bau, ya, dan baik bawa kain, kain kafat dari neraka yang yang kasar, lebih kasar daripada wal. Nah demikian yang Fiddin, azan ya Allah wa Coba iya Fiddin, coba lihat. Nah ketika dia menemui alif tersebut, dia bertanya, dia menuntut ilmu kepada alif tersebut, dia berkata, apakah ada pintu taubat bagiku? Dia alif itu mengatakan, iya. Apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menunjuki apa yang harus dilakukannya, yaitu segera berhijrah dari negeri sarang kejahatan tempatnya tinggal tanpa memberi angin bagi anak-anak yang membuai. Ya, Alim itu segera menunjukinya untuk satu amalan yang perlu dilakukannya pada saat itu, yaitu hijrah, meninggalkan negeri yang buruk menuju negeri yang baik meninggalkan negeri yang penuh dengan syirik menuju negeri yang hidup dengan tauhid ikhwanifidin azani Allah wa jami'an rukuk itulah amal yang wajib dilakukannya pada saat itu pada detik itu maka ia pun memperoleh ampunan ia bersegera melakukannya dan akhirnya ikhwanifidin azani Allah wa ia mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya Demikianlah Ikhwanifidin satu hadis yang mungkin kita dapat memperoleh faedah dari hadis tersebut. Ya, seorang laki-laki yang beruntung yang mana dia e, telah masa lalunya penuh dengan kejahatan, namun dia dapat tutupi itu dengan taubat, menuntut ilmu dan segera beramal berazab kepada kebaikan. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan e, kepada kita ya yang pertama at-taubah ya bertaubat berinabat kepada Allah Subhanahu wa taala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya bertaubatlah kamu seluruhnya wahai kaum mukminun kemudian berikan kepada kita semangat motivasi untuk menuntut ilmu dan ketiga ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an diberi kekuatan untuk beramal nah demikianlah yang berkaitan dengan faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut Nah kemudian masalah yang kedua Ekonifidin ya, yang akan kita bahas pada hari ini pada malam ini adalah mengenai malam Lailatul Qadar. Ya kita sering mendengar malam Lailatul Qadar ya sejak kecil sebagian orang bahkan berusaha untuk merayakannya tapi dengan cara yang salah seperti misalnya menyalakan lilin dan sebagainya. Ada yang melakukan sholat Lailatul Qadar ini tidak ada sholat Lailatul Qadar yang ada adalah sholat malam di eh, di malam-malam ganjil yang diperkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini pada Ibnu Fitin Allah ya Ini kita ambil pembahasannya dari buku uh, buku yang ditulis oleh Husain bin Auda al Awaisha al Mawtu'a Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqh Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan yang sangat agung ya, di Konifidin. Di antaranya adalah dia khairun min al syahrin. Malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Wahia afdol layali Ramadan dan ini merupakan malam paling afdal, malam paling terbaik di dalam bulan Ramadan. Tentu saja Ibn ya, Fidin, satu Ramadan itulah hari-hari yang terbaik selama satu tahun. Nah kemudian yang terbaik di antara hari-hari bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat komplit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, di sini ada satu poin yang perlu kita perhatikan, yaitu tanazzulul malaika. Ya, turun secara bertubi-tubi, itu namanya tanazzul. Ya, nazzala, turun secara bertubi-tubi, yaitu banyak malaikat yang turun silih berganti pada malam tersebut, membawa keberkahan dan rahmat. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min alf syahr dia mengatakan tu'adilu fi fadliha alf syahr keutamaannya kelebihannya sama dengan seribu bulan yaitu fal amalu alladhi yaqu fiha amal yang terjadi pada malam itu ya amal yang terjadi pada malam itu khairun minal amil alladhi fi albi syahrin. Itu lebih baik ya daripada amal seribu seribu bulan. Jadi amal alladhi yaqau fiha yang terjadi pada malam itu. Fiha eh fi tilkal pada malam itu. Jadi kalau amalnya pada malam itu tidur, antidote lebih baik daripada seribu bulan. Allah. kita azan Oleh karena itu kita bacakan kemarin hadis Abu Dar Al Ghifari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Ya, beliau keluar pada malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29 untuk mengejar malam yang diprediksi adalah malam Lailatul Qadar. Karena penetapan malam Lailatul Qadar terangkat gara-gara apa? Gara-gara pertengkaran yang terjadi di antara dua orang muslim. Oleh karena itu, terangkatlah penyebutan atau penetapan malam Lailatul Qadar. Namun jangan putus asa kata Rasulullah, carilah dia di malam-malam ganjil. Ya tentunya juga dipikir ingat, kalau Rasulullah mengatakan malam-malam ganjil, ya tentunya sangat tipis kemungkinan itu terjadi pada malam-malam genap. Karena kalaulah itu terjadi pada malam-malam genap tidak ada faedah dari sabda Rasulullah saw. carilah dia pada malam-malam ganjil. Ya, itu faedah yang dapat kita petik dari sabda Nabi. Dan Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Ada sebagian orang mengatakan saya yakin malam ke, ke 28 katanya. Dari mana keyakinan itu didasari? Apa dasar keyakinan itu? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mencarinya pada malam-malam ganjil tersebut. Siddiq, Azan ya Allah. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat dan para sahabat sendiri mengatakan kami tahu malam apa itu yang mana Rasulullah memerintahkan kami untuk menghidupkannya dengan salat. Yaitu malam ke-27 seperti yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian Ibnu Fiddin azan ya Allah wa jami'an. Wa hadha mimma yatatahayyaru fihi al-albab. Ini merupakan satu keutamaan yang membuat terheran orang-orang yang berakal. Wa tadhahisu lahul uqul dan membuat akal menjadi takjub. Hai sumatna ala hadhihi al-ummah ad-dha'ifah al quwwah wal quwah bi lailatin yakunu fiha al-amal yuqabil wa yazid al-ahl fi syahrin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat yang lemah. Ya, umat yang lemah. Yang paling singkat usianya. Yang paling banyak mendapatkan dispensasi. Ini umat Islam. Umat paling muda. Umat paling lemah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan dan kelebihan dengan satu malam ibn Ibn di lailatin yakunu fiha al-amal yuqabilu wa yazid yang sama bahkan lebih daripada seribu seribu bulan. Umur rajulin mu'ammar umuran tawilan. Seorang mungkin diberi umur yang panjang. Seperti misalnya 80 atau 90. Tentunya Ibn Fidik dia tidak akan bisa mencapai usia di atas 200. Orang manusia yang paling tua sekarang saja tidak mencapai 150 tahun. Jadi untuk mencapai usia seribu bulan tidak mungkin. Tapi itu mungkin diraih, dicapai dengan apa? Dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha ayat suru." Tanazzalul malaika fi hadhihi laila. Banyak turun malaikat pada malam tersebut. Likas roti barakatiha karena banyaknya berkah pada malam itu wal malaikah yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah dan para malaikat itu turun bersama berkat dan rahmat ya karena itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala berkah dan rahmat dalam satu hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah berkata kepada para sahabat la yadkhulul ya, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali tidak ada satu orang pun yang masuk surga di antara kamu dengan amalnya. Itu dengan membayarnya dengan amalnya. Ya, karena Rasul mengatakan ala inna atallahil atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangat mahal. Ala inna atallahil jannah, bahwa perniagaan yang mahal itu surga, terlalu mahal untuk dibeli dengan amal kita. Maka Ya, tentunya amal kita habis untuk membayar nikmat yang kita cicipi di dunia. Kalau itu di harus dihitung karena sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ya bahwa akan dibentangkan tiga catatan ya bagi umat manusia, bagi setiap hamba. Catatan yang pertama berisi nikmat-nikmat yang sudah dicicipinya. Catatan kedua berisi eh, catatan kedua berisi dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Catatan ketiga adalah eh, berisi ya catatan-catatan tentang amal soleh yang pernah dilakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada catatan yang pertama, berdiri dan bangkitlah. Maka bangkitlah catatan nikmat. Ya. Baru satu nikmat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nikmat yang paling kecil yang dicicipinya di dunia, bangkit dan mintalah gantinya. Maka nikmat yang paling kecil ini sudah menghabiskan seluruh amal kebaikannya. Bagaimana kita mau membayar surga dengan amal kita? Sementara amal kita saja kalau dikumpulkan semuanya itu habis untuk untuk membayar nikmat Allah yang paling kecil. Nikmat Allah yang paling kecil habis amal kita untuk membayarnya. Jadi Rasul mengatakan tidak ada satu orang pun dari kamu untuk surga dengan amalnya. Ya janganlah antum merasa hebat dengan amal. Itu belum apa-apa. Ya, itu belum apa-apa. Yang paling penting adalah Rasul mengatakan eh, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Wala Tidak aku juga. Artinya amalku juga tidak bisa untuk membeli surga. Amal Nabi. Nabi yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Yang datang kepada Allah dengan membawa pahala tanpa tanpa dosa, itu pun tidak bisa membeli surga ekonomi dengan amalnya. Kemudian Nabi mengatakan illa ayat Allah bi minhu wa fadl. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia, mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada diriku. Artinya seorang masuk surga dengan rahmat dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu turun malaikat bersama turunnya berkah dan rahmat. Berkah itu sangat penting kepada Fitin. Ya, harta yang berkah itu jauh berbeda dengan harta yang tidak berkah. Umur yang berkah itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan apa? Umur yang tidak berkah. Walaupun panjang umurnya, tapi tidak berkah. Walaupun banyak hartanya, tapi tidak berkah. Anak istri yang berkah, anak keturunan yang barokah, istri yang barokah, harta yang barokah, hidup yang barokah adalah satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang hamba dan merupakan tanda keberuntungan. Coba lihat orang-orang tidak memiliki keberkahan pada hartanya, keluarganya, usianya, umurnya, hidupnya, ilmunya. Ilmu ada dua macam, ilmu yang berkah dan ilmu yang tidak berkah. Jadi berkah itu sangat kita harapkan dan kita harapkan kita mendapatnya dan memperolehnya pada malam Lailatul Qadar karena pada malam itu turun berkah dan rahmat di sana itu. Kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an sebagaimana berkah itu turun pada saat membaca Quran. Wa yuhituna bi khilafil dzikr dan meliputi menaungi majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Wa yad'una ajniyah ajniyatahum dan para malaikat ya mengembangkan ataupun menutupi dengan sayap-sayapnya bagi seorang penuntut ilmu di sedikit yang benar-benar datang untuk menuntut ilmu ta'liman lahu sebagai bentuk penghormatan kepada seorang penuntut ilmu jadi ini kita dengan Izzuddin Azan ya Allah wa Jadi para malaikat turun pada malam itu ya secara ber, berbuyut-buyut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna mundiri Yaitu surat Dukhan ayat 3 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursidin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim Berkenaan dengan Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada ayat yang lain yaitu surat Dukhan ayat 3 sampai ayat 6 tadi yang kita bacakan. As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh barakah, ai katsiratul khair wal barakah, yang banyak kebaikan dan barakahnya. Wahia lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya kalamullah yang tidak makhluk itu turun pada malam Lailatul Qadar. Allah memilihnya, ya sebagai waktu turunnya kalamnya ya waktu turunnya kalamnya yang akan disampaikan melalui oleh melalui malaikat Jibril kepada nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia itu turun pada malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahrin yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي بأفضل الليالي والأيام Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu kalam Allah di afdalil layali wal ayyam pada malam yang paling afdal juga, malam yang paling baik dan paling utama yaitu malam Lailatul Qadar. Ala afdalil anam kepada hamba yang paling utama juga, hamba yang paling baik juga yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lughatil Arab kiram dengan bahasa Arab yang mulia. Liyunzira kauman akan akthumul jahala untuk memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang telah diliputi dengan kejahilan. Wa alaihi alaihim yang telah ditutupi dengan berbagai macam kemalangan-kemalangan atau kerugian-kerugian tadi ubi nurihi agar mereka bisa mengambilnya sebagai cahaya wa tadi tunin huda dan bisa mengambil hidayah darinya wa yasiru waro'ah dan dapat meniti dan menapak tilasinya wa yahsulu khairid duniawi hingga mereka mendapatkan kebaikan duniawi wal khairul ukrawi dan kebaikan ukrawi. Oleh karena itu Allah mengatakan inna kunna mundiri fiha ay fi tilkal lailah al fadilah. Pada malam yang utama itu allati nazala fiha al-Qur'an yang diturunkan Quran padanya yufradu kullu amrin hakim. Diputuskan semua perkara yang maha bijaksana. Ai yufassal wa yumayyaz. Diputuskan dan dipilah-pilihkan. Wa yuktab kullu amrin qadariyyin wa syar'iyyin hakam Allah bihi dituliskan semua perkara qadari wa syar'i takdir kauni dan takdir syar'i kauni dan syar'i apa yang dia makan dan apa apa yang dia lakukan apa yang terjadi pada dirinya secara kauni dan syar'i pada diri seseorang apa yang terjadi di dunia kauni dan syar'i itu diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah penulisan takdir sanawi terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ditulis bukan ditulis pada malam tersebut. Begitu agungnya malam tersebut. Jadi wajar kalau Rasulullah bersungguh-sungguh mengejarnya. Rela tidak tidur untuk mengejarnya. Demikian Ibn Siddiq. Azan Allah wa jami'an. Hakam Allah bihi yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan ya di Lauhul Mahfuz. Jadi dipindahkan penulisannya dari Lauhul Mahfuz ya kepada catatan satu tahunan itu pada malam Lailatul Qadar. Diputuskan, dipisahkan, ditanggih dan ditafsir. Ya, tanggih dan tafsir itu diperinci lagi pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita mohon kepada Allah, wala yaruddul qada illa illa doa dan tidak ada yang dapat merubah ketentuan kecuali doa. Jadi banyak-banyak oleh karena itu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa yang aku baca apabila diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar maka Nabi mengatakan banyak-banyaklah membaca kuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf dan menyukai kemaafan maka maafkanlah aku coba lihat doa yang agung ini Ibnu Fiddin Ta'azzani Allah wa iyyakum jami'an dibuka dengan apa? Penyebutan asma Allah al-husna, yaitu aku Innaka aku Salah satu asma Allah al aku Tuhibbul Afwa. Salah satu sifat Allah yang maha mulia yaitu al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala mencintai. Allah Subhanahu wa taala menyukai. Menyukai apa? Al-afu. apa memberi maaf, menerima mengampuni dan menerima taubat dari hamba hambanya. Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an katsir. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan banyak dari kesalahan mereka. Jadi kita butuh kemaafan dari Allah. Karena kalau kita sudah dimaafkan Allah, maka mulus jalan menuju surga. Jangan andalkan amal. Coba lihat orang yang kita bicarakan tadi, amal apa yang bisa diandalkannya sehingga malaikat adab berkata kepada malaikat rahmat dia belum pernah melakukan kebaikan belum ada kebaikan yang dilakukannya hanya beberapa amal yang penting dilakukannya pada masa hidupnya ditambah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala demikian Ibnu Fiddin azza wa iyyakum jami'an jadi ditulis pada malam Lailatul Qadar ini takdir kauni dan syari. Ini suatu perkara yang agung. Karena kita tidak tahu ya apa yang dituliskan. Nabi pernah keluar dan mengatakan kepada para sahabat mengacungkan buku di tangan kanan beliau secara simbolis mengatakan ini adalah buku kata Nabi. Di dalamnya telah tertulis nama penghuni surga. Namanya, nama bapaknya, nama kakeknya tidak ada satu satupun yang terluput dari penghuni surga kecuali sudah tertulis di dalamnya. Artinya tidak ada penghuni surga yang tidak tertulis di situ namanya. Kemudian Rasulullah mengacungkan buku di tangan kirinya secara simbolis. Ya, tidak ada kalau dibuka buku itu tidak ada. Cuma secara simbolis artinya ada dua buku catatan. Di dalamnya telah dituliskan nama-nama penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, kemudian Rasul mengacungkan buku di tangan kirinya saya berkata, nah ini adalah buku penghuni neraka telah dituliskan nama penghuni neraka, namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, tidak ada satu pun yang terluput dari. Jadi semua sudah ter tertulis. Dan penulisan itu diperinci Ibn Fitik pada malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi mulai dari malam Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya. Apa yang terjadi satu tahun ini? Di bulan, apakah dia pada tahun ini termasuk orang yang mendapat berkah menjadi orang yang lebih baik rezekinya ya kehidupannya mulai dari takbir ini sampai takdir tadi termasuk amalnya apakah dia diberi diberi apa namanya inayah ya diberi hidayah untuk bertaubat taufik untuk bertaubat untuk memperbaiki ini tertulis pada malam Lailatul Qadar Ibnu Fitin azan ya Allah ya Oleh karena itu sungguh-sungguhlah mengejar malam Lailatul Qadar ini. Istilah dengan qiyam, karena Rasul mengatakan mangkoma, mangkoma Lailatul Qadri. Ghufira lahu damamin dan bihi. Barang siapa yang koma berdiri, berdiri untuk apa? Salat kepada diri. Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Saya penetapannya belum kita ketahui, tapi Rasulullah telah menyebutkan malam-malam yang diperkirakan malam-malam ganjil. Gufira lahu ma taqaddama dan diri. Ya, akan diampuni, akan diampuni dosanya yang telah lalu iman fitin. ya Allah wa iya Ya, jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengejarnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, mereka menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengangkat ikat tarung melihat mereka dan mereka bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan mereka pada malam-malam yang lain. Bukan berlebih-lebihan. Ya, bukan berlebih-lebihan. Sebagian orang mungkin mengaku ah, berlebih-lebihan sekali. Tidak, itu bukan berlebih-lebihan. Bahkan begitulah dia amal salam. Mereka bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan pada malam-malam yang lain. Sebagai mengatakan wah cukup dengan hadis maka itu kutibalahu qiyamul mulailah. Kalau itu jadi satu eh, eh, apa namanya satu alasan, ya maka tentunya Nabi dan para sahabat tidak berpayah-payah untuk menghidupkannya pada malam tersebut. Ya, menghidupkannya dengan sholat pada malam tersebut. Ya kita tahu bahwasanya membaca Kul huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Tapi apakah itu menyamakan orang yang membaca Al-Qur'an dari dari awal sampai akhir sama seperti orang yang hanya membaca eh, Al-Ikhlas, al Qul huwallahu ahad tiga kali. Ya tentu tidak Ifani fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Ya setiap amal itu tergantung setiap amal itu tergantung dengan tingkat kesulitannya Ifani fillah. Azan Allah wa iyyakum Nah ini adalah satu kesempatan waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kebaikan kepada kita semua. Yang mana itu semua dapat kita raih dengan al-qiyam maqama lailatul qadri Wahadih kitabah wal furqan dan penulisan takdir dan al Qur'an alladhi yakunu fi lailatul qadar penulisan takdir dan pemisahan takdir yang terjadi pada malam malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu ahadul kitabah alati tuktab wa tumayyaz merupakan salah satu penulisan takdir yang dituliskan ya dan diberi dari lahul mahfuz ke penulisan sanawi tersebut, penulisan tahunan tersebut. Toba al-kitabul awal untuk diselaraskan dengan penulisan pada kitab yang pertama yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Alladhi kataballahu bihi maqadirul khala'ik yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir al khalaik seluruh makhluk ajal mereka, rezeki mereka, amal mereka dan nasib mereka. Beruntung ataupun celaka. Ya, beruntung ataupun celaka. Yang mana penulisan itu dipindahkan ketika ia berada di dalam perut ibunya. Ya, empat bulan berada di dalam perut ibunya. Kemudian diperbaharui lagi, diperinci lagi pada malam tiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Jadi jadi eh, jadilah kita itu muslimin azan ya Allah wa Orang-orang yang beruntung pada malam Lailatul Qadar. Jangan isi dengan tidur rugi pada titik. Azan ya Allah wa jami'an. Hanya beberapa hari. Ada berapa hari dalam satu tahun di pada titik? Berapa hari? 365 hari. Korban kan tiga hari. Kalaulah eh, kita anggap berat mengisi hari-hari lainnya dengan ibadah seperti itu. Hanya tiga hari atau empat hari ya dalam satu tahun untuk mengejar ini fadilah itu apa beratnya itu tidak ada beratnya apabila kita mengetahui keutamaan keutamaannya Ibn azan ya Allah Tumma inna Allah haqad wakala malaikatahu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikatnya taksubu ma yasayajri alal abdi untuk menuliskan apa yang terjadi. Ya, taksubu ma sayajri untuk menuliskan apa yang bakal terjadi alal abdi atas seorang hamba. Wahai huwa fi batni ummihi. Ketika itu dia berada di dalam perut ibunya. Summa hamba ba'dahu wujuduhu ila dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada para malaikat untuk menulis amal-amalnya selama ia ada di dunia ووصل به كرام الكاذبين يكتبون ويحفظون عليه أماله ثم تعالى يقدر في ليلة القدر فيكون في السنة ولأن الله سبحانه وتعالى taala menetapkan dalam satu tahun pada malam ليلة القدر tersebut. selesai perkataan dari السعدي sadi Fadifidin. Azan ya Allah wa Nah kemudian mata tutaharra wa tultama. Kapankah malam tempat Qadar ini dikejar dan dicari? Tahari artinya berusaha untuk mendekati. Ya, itu namanya tahari. Ya, tahari adalah berusaha untuk mendekati, pendekatan. Ya, ketika orang salat disuruh untuk tahari as-sutra. Untuk berusaha mendekati sutra. Demikian juga malam Lailatul Qadar disebut taharru. Rasul mengatakan taharru Lailatul Qadar. Artinya apa? Coba dekati. Ya, malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar karena penetapannya kita tidak tahu, ini rahasia. Ada hikmah di balik itu. Ya, supaya kita semangat di dalam berlomba-lomba untuk mengejar ibadah, untuk beribadah. Kalau nanti ditetapkan, ya kalau misalnya ditetapkan tentunya orang akan memperkirakan, wah ini malam ini saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Namun ya, syariat yang maha mulia ini tidaklah memberikan suatu keberatan bagi bagi umatnya. Melalui Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita perkiraannya. Ya Rodatun Nadiyah di dalam kitab Rodatun Nadiyah disebutkan. Wafil Musawa dan dalam kitab Al Musawa ikhtalafu fi ayyilatin dia arja. Para ulama berselisih pendapat tentang malam apa yang paling diperkirakan. Wal aqwa innaha laila fi awsaril asharatil akhirah. Yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam malam ganjil 10 malam terakhir. Tepat dan wa tata'akhir, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Bisa 29, bisa 27, bisa 25, bisa 23. Wa qawlu Abi Sa'id Sa'id dan pendapat Abu Sa'id annaha lailata ihda wa isrin malam ke-21. Wa qala al-Muzani wa Ibn Khuzaimah innaha tatanaqqal kulla sanatin laila bahwa malam ini malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah satu tahun ke tahun berikutnya itu berpindah-pindah jam'an bainal akbar untuk menggabungkan antara kabar-kabar yang ada Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar." Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar annaha Lailatul Ihda wa Isyrik, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29 dan malam terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asril awakhir min Ramadan bahwa Rasulullah SAW yujawir ayat ya'takif beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadhan wa yaqul dan beliau berkata taharru lailatul qadri carilah dekatilah malam lailatul qadar itu fil asril awakhir pada 10 malam terakhir min Ramadan kemudian diperinci lagi lebih khusus taharru lailatul qadar fil witri min al asril awakhir min Ramadan pada malam-malam ganjil sebelum malam terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih khusus lagi yaitu apa taharru lailatul qadri fi sam'il awakhir di tujuh malam ganjil terakhir. Tujuh malam ganjil dimulai dari malam apa? Malam 23. وفي لفظ له قال قال رسول الله التمسوها في hasil awakhir fa in dha'afa ahadukum ajad fala ala sab'il bawaki. carilah pada 10 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar jika kamu lemah artinya tidak sanggup maka fala yaghlibanna jangan sampai lewat malam e, tujuh malam yang tersisa. Ya tujuh malam yang tersisa dari malam-malam ganjil Irfan Fitin. Azan ya Allah wa Nah itulah dia perkiraan ya, kapan terjadinya, kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, "Kita kafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan yaltamisu Lailatul Qadar qabla an tubana lahu." Bahwa Rasulullah beriktikaf pada e, eh, 10 malam pertengahan bulan Ramadan, yaitu malam 10 sampai 20 mencari malam Lailatul Qadar sebelum dijelaskan kepada beliau. Falamma yang amra akra akra bil bina'i faquwir. Dan setelah selesai Rasulullah memerintahkan kita untuk dibongkar. Summa ubinat lahu annaha fil asrul awakhir. Kemudian dijelaskan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah mencarinya pada 10 pertengahan. Ternyata bukan pada 10 malam pertengahan itu, maka di, di, diperintahkan untuk membongkar kemah yaitu tenda untuk beliau iktikaf. Ternyata ia terjadi pada 10 malam terakhir. Fa'amara bin bina, kemudian diperintahkan kirai ataupun e, tempat untuk itikaf itu untuk dibangun kembali. Semua kharaja Kemudian Rasulullah keluar menemui manusia, menemui kaum muslimin, faqal dan berkata, "Ya ayuhan nas, hakanat kanat ubinat li lailatul qadar." Sungguh wahai manusia, sungguh telah dijelaskan kepadaku malam lailatul qadar. Wa inni kharajtu li ukhbirukum biha. Sebenarnya aku keluar untuk mengabarkannya kepada kamu. Fajar rajulan yahtaqani ma'ahuma syaitan. Tapi ternyata ada dua orang yang bertengkar. Bersama keduanya ada syaitan. Jauhi pertengkaran Ibn Fiddin. Azan ya Allah wa Gara-gara pertengkaran, penetapan kalau saya di Qadar Di rahasia. Gara-gara pertengkaran dua orang ditahan masuk surga. Gara-gara pertengkaran seorang terhalang dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi pertengkaran, ya ada sebagian orang yang tabiatnya sudah bertengkar. Nah ini dihindari dijauhi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati antum jadi hati yang lembut. Karena dalam satu kata hikmah dari Ibnu Qayyim Jauziyah, hati ibarat hati adalah bencana Allah di muka bumi. Yang paling baik adalah yang paling lembut, yang paling segar dan paling terkendali. Itu hati yang paling baik. Ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Fanusi Tuhan lalu fakusti duha, lalu aku dibuat lupa. Ada pertengkaran mereka itu. Coba lihat bagaimana pertengkaran membuat bukan hanya hati orang yang bertengkar sibuk terganggu, hati orang lain juga ter terganggu. Orang lain juga terganggu dengan pertengkaran kita, Ibn Ibn Azan ya Allah wa ya Bukan kita saja. Orang lain juga ter terganggu. Bal itu hasil asyril awakir min Ramadan. Akan tetapi jangan putus asa, carilah di sepuluh terakhir bulan Ramadan, iltamisuha. Carilah kita tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Carilah pada at-tasi'ah. Di sini ada beberapa penafsiran. Ya disebutkan oleh perawi di sini Ya Abu Sa'id, innakum a'lam bil adadi minna. Wahai Abu Sa'id, yaitu perawi hadis ini, Sebenarnya engkau tahu lebih tahu tentang bilangan daripada kami. Abu Sa'id jawab Nah, no ahak bidzalika dari Kami kami lebih berhak daripada kalian tentang hal ini. Kalau aku itu, maka aku bertanya, mata siah, walpa bisa. Apa maksudnya? Tasiah, sabiah, dan kamisah. Kal maka Abu Sa'id mengatakan ini tafsir dari perawi lebih diterima. Jika qarat wahidah wa isrun kalau taliha titain wa isrin wa hiya Jika telah lewat 21 Ramadan, maka berikutnya adalah 22. wahyat hiya itulah dia 9. Artinya malam ke-23. Fa malam salah wa isrun fallati taliha as-sabi'ah jika sudah lewat 23, maka berikutnya adalah sabi'ah yaitu 25. Fa idza marad khamsu wa ishrun fallati taliha al-khamisah. Jika sudah lewat 25, maka yang berikutnya adalah al-khamisah yaitu 27. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais ia mengadakan uritu lailatul qadar tsumma unsituha Rasul mengatakan telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar namun aku lupa, dibuat lupa. Wa ara wa urani subuhaha asjadu asjudu bima'in watin. Dan diperlihatkan seolah-olah aku melihat pada subuhnya, pada pagi harinya aku sujud di atas genangan air dan becek, tin, yaitu becek. Qala humutirna lailatul salasa wa isrin. Pada pada saat itu kami mendapat hujan itu turun hujan pada malam ke-23. Fasallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat mengimami kami pada malam 23 tersebut. Fatsarafa kemudian beliau pulang. Wa inna asaral ma wa tin ala jabhatihi wa akfihi. Sungguh pada kening dan eh, dan hidup beliau terdapat bekas-bekas lumpur. Ternyata pada tahun itu malam Lailatul Qadar turun pada malam ke-23. Dan Rasulullah sholat bina, sholat mengimami kami. Biasa Rasulullah keluar mengimami mereka sholat pada malam-malam lagi. Ya pada malam ini kita mulai dari 25. Tahun depan insya Allah mulai 23. Ya Ya. Insya Allah. Wakan Abdullah bin Munif pun salah salah tahun istri. Ya, malam ke-23. Dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awaqit min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atit tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan pada tasi'atit tabqa 9 tersisa yaitu pada malam ke-21. Sisa atin tabqa pada malam 7 malam tersisa yaitu malam ke-23 wa qaisatin tabqa dan pada mal, uh, lima malam tersisa yaitu malam ke-25. Dilihat dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah ditanya tentang malam Lailatul Qadar, hiya fil asril awakhir fil khamisah aw tsalitsah. Rasul mengatakan itu pada 10 malam terakhir pada 25 atau 23. Dari Ibnu Abbas Rasul mengatakan hiya fil asril awakhir fi sis'in yaqdir aw fi sab'in yabqir yaitu pada tis'in madhi sembilan yang sudah lewat yaitu pada malam at-tasih wal isrin malam ke-29 wasagwa fi sab'in yabqin dan pada sembilan malam yang tersisa dan eh, tujuh malam yang tersisa yaitu Lailatul Sabi wal isri malam ke-27 jadi berdasarkan riwayat ini riwayat Ibnu Abbas ini dia mengatakan malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar itu 27 dan 29 ya Bani Fitin. ya Allah wa dunia. Dari Muawiyah terakhir Ilham itu Lailatul Qadri akhir lailatin min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Jadi eh, apa di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, bisa 29, bisa 3, 30. Malam terakhir bulan Ramadan, Bani ya, Fitin. Azani Allah wa Iya jami'an. Itulah dia Efanifidin beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang perkiraan malam apakah itu Lailatul Qadar. Kalau kita kumpulkan dari riwayat yang ada, maka malam-malam itu lebih cenderung kepada malam-malam ganjil. 23, 25, 27 dan 29. Maka carilah malam-malam tersebut. Nah kalau kita lihat tadi konektivitas banyak riwayat dari sahabat khusus menjelaskan masalah ini. Artinya mereka memiliki perhatian yang penuh dalam masalah ini, tentang masalah ini, dan mereka memfokuskan diri untuk beramal pada malam-malam tersebut. Kemudian ia wa du'a fi lailatul qadar kita bacakan di sini riwayat yang terakhir ya dari Ubay bin Ka'ab seperti yang kita sebutkan tadi dia mengatakan qila lahu Abdullah bin Mas'ud yaqul man qama laila as-sanah atau balailatul qadar. Ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang qiyamul lail setahun penuh, maka dia pasti mendapatkan lailatul qadar. Fakal Ubay, maka Ubay mengatakan wallahi alladzi la ilaha illahu Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, yang berhak disembah selain Dia. Inna la Ramadhan. Sungguh Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadhan. Ya'lifu ma yastasni. Wallahi inni la alamu ayya lailatin Dan demi Allah kata Ubay, sungguhnya aku Allah a'lam lebih tahu malam apakah itu dia Laila itulah malam allati amarna biha Rasulullah biqiyamiha yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk ber, melakukan qiyam melakukan solat pada malam tersebut Hiya laila qabihatu sab'in wa isrin. Itulah malam ke-27 Ramadan. Wa amaratuha dan tandanya adalah Astatlu asy-syams fi tabihati yaumiha bayda la alaha. Pada pagi harinya matahari terbit putih ya, memancarkan cahaya putih tidak ada silau padanya, yaitu kita tidak silau memandangnya. Itulah riwayat terakhir dari Ubay bin Ka'ab mengenai malam Lailatul Qadar Ikhwanuddin. Azan Allah wa Jadi sini eh, Ubay bin Ka'ab memastikan dia bersumpah bahwa malam itu adalah malam 27 Ramadhan, di mana Rasulullah perintahkan kepada mereka yaitu para sahabat untuk melakukan qiyam pada malam tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan kepada ya Fiddin mengenai qiyamu Lailatul Qadri wa du'a biha. Rasul mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan diriwayatkan dari Aisyah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku tahu ya, malam Lailatul Qadar tersebut, apa yang harus aku bacakan? Apa yang harus aku baca? Kuli kata Rasulullah, Allahumma inna ta'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita banyak-banyak mengulang bacaan doa ini. Ya Allahumma inna ta'afun tuhibbul afwa doani dan tidak terhalang bagi seseorang untuk mengucapkan doa-doa lainnya yang maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kutip. Azan ya Allah wa Kemudian sifat Lailatul Qadri. Karakteristik Lailatul Qadar. Yang pertama takun lailah salihah. takun lailah salihah. La harrah wa la baridah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang falqa, yang cerah, sahlah thayyibah, mudah dan baik, nyaman, tidak panas dan tidak dingin sekali. Jadi bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah mengatakan ini kuntu itu Lailatul Qadar. Nah, kadang-kadang Lailatul Qadar diperlihatkan kepada beberapa orang. Itu bisa. Seperti yang yang terjadi pada diri Jabir. Dia mengatakan kuntu uritu Lailatul Qadri. Dahulu aku pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Summa nasituha, kemudian aku lupa kira-kira malam apa itu. Wahya fil asr awakhir. Itulah malam sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Wahya talqa balja la harah wala Itulah malam yang talqa. Yang sahlah tayyibah. Malam yang nyaman, ضجة أي musyrikah يقترع La harah wala barida. Tidak panas dan tidak dingin. Tidak terlalu panas hingga membuat kita gerah. Dan tidak terlalu dingin hingga membuat kita menggigil. Jadi malam yang mau tadi, yang tengah, yang nyaman, supaya kecil. Azani Allah Yang kedua, tandanya adalah satu usyak di hati yaumina bayadah. la sya'alaha. Matahari pada pagi harinya terbit putih, mengeluarkan cahaya putih tidak silau memandangnya. Kemudian kasratul malaikah fil ardi lailatul qadri. Banyaknya malaikat-malaikat yang berkeliaran di muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ah atau Tasiyah wa Isrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam 27 atau 29 Ramadan Innal malaika tilkal laylah fil ardi aktsaru min min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut di muka bumi lebih banyak daripada jumlah bilangan butir-butir pasir yang ada di, di bumi. Begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sebagian ulama ikhwan fillah membuat bahkan membuat membuat kitab khusus di dalam buku-buku mereka kitab Lailatul Padar, Artinya mereka memiliki perhatian yang sangat besar berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, maka janganlah kita mengabaikannya. Tersisa masalah yang terakhir. yaitu masalah masalah ini masalah yang masalah klasik atau orang sekarang yaitu sering terjadi. Sebenarnya kita sudah berulang kali menjelaskan masalah ini. Tapi tidak intinya kita imbau kepada para mufasidin ya karena ilmu ini perlu diulang-ulang dan bagi yang belum tahu ini penting untuk diketahui bukan ibadin. Azan ya Allah wa iyyakum Yaitu mengenai penetapan hari lebaran. Ada satu pertanyaan. Hal yasum wa yuftir man ra'al hilal wahdahu. Bolehkah seorang puasa Ramadan atau berhari raya karena ia melihat hilal sendirian atau berdua, bertiga, berempat, berlima atau satu rombongannya, satu organisasinya. Melihat hilal, anggaplah melihat hilal. Bolehkah mereka puasa terpisah dari kaum muslimin lainnya? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Dan begitulah memang masalah-masalah fikih pasti ada perselisihan pendapat. Akan tapi al-haqqu wahidun la yata'addad. Benar itu satu, bukan berbilang-bilang. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib berpuasa dan berhari raya berdasarkan sabda Nabi Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Wa minhum man ra'a sebagai mereka berpendapat tidak berpuasa dan tidak berbuka illa ma'anna. Tidak boleh dia berpuasa, tidak boleh dia berhari raya kecuali bersama kaum muslimin. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sauma yawma tasumun wal fitra yauma tuftirun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma Hari berpuasa Ramadan adalah hari-hari hari di mana orang-orang kaum muslimin berpuasa, yaitu berpuasa Ramadan. Hari hari Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin ber berhari raya Idul Fitri. Hari Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin beridul adha. Ada diriwayatkan dari Masruq, dia mengatakan, dia bercerita. Dakhaltu ala Aisyah yauma Arafah. Aku datang menemui Aisyah pada hari Arafah. Faqalat ia berkata, "Usku masruqat sawiqat wa aqdiru halwa." Tuanglah bagi masruk sawiqat, bubur sawit. Dan perbanyaklah maizannya Qal fakultu inni lam lam yamna'ni an asuma al-yawma illa inni khiftu ayyakuna yawman nahri. Sehingga tidaklah ada perkara yang halangiku untuk berpuasa pada hari ini melainkan aku khawatir hari ini termasuk hari nahar yaitu hari Idul Adha. Maka Isa mengatakan an-nahru yauma yanharun nas wal fitru yawma yuftirun nas. An-nahru adalah hari nahar, hari Idul, hari menyembeli adalah hari manusia menyembelih. Itu korban mereka. Dan hari harusnya hari Adha, Idul Adha. Dan hari raya Idul Fitri adalah hari di mana manusia ber hari raya Idul Fitri. Jadi di sini ada hadis marfu satu. Dan yang kedua ada asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kedua. Jadi ini ada hadis marfu dan ada pengamalannya dari seorang sahabat. Dan mengingkari perbuatan seorang tadi yang keliru di dalam mengamalkan ya mengenai masalah hari raya berhari raya dan ber, Syekh Albani mengatakan yaitu setelah membawakan hadis As-sauma yauma tasumun. Hari berpuasa adalah hari di mana kamu semua berpuasa. Di dalam silsilah hadis sahih. at ini berkata setelah hadis tersebut, "Fassara ba'du ahli ilmi hadal hadis." Sebahagian ahli ilmu telah menjelaskan hadis ini. Dia berkata, "Inna ma'na hadza Sesungguhnya maknanya adalah As-sawma as-sawmu wal fitru ma'al jama'ah wa idhamin nas. Sesungguhnya berpuasa dan berhari raya itu bersama jemaah dan bersama mayoritas manusia kaum muslimin. as di dalam kitab Subul Salam mengatakan fihi dalil ala ala ayyu sabar, fi thubutil id al muwafaqatu linnas bahwa di dalam hadis itu terdapat dalil bahwa yang mau sabar di dalam penetapan id adalah muwafaqatu annas sama dengan kaum muslimin wa annal mutafarrid bi ma'rifati yaumil id ru'yah bahwa orang yang tahu hari id dengan ru'yahnya sendiri yajib alaihi muwafaqatu ghairihi dia harus mengikuti kaum muslimin yang lainnya wa hukmuhu di salati wal iftari wa udhiyah dan dia harus mengikuti keputusan kaum muslimin di dalam salat di, di dalam sholat, sholat idul, idul fitri dan idul adha, iftar, berhari raya dan yang boleh korban. Yang boleh korban juga demikian bersama manusia. muafakatun nas, muafakatul muslimin tidak menyempal sendirian, membuat yang aneh-aneh. Sekarang banyak makhluk aneh kepada Azan ya Allah wa iya, Gak tahu dari planet mana. Kemudian Ibnu Qayyim. Tadi yang pertama siapa? Sir Ini. Kemudian Pak Hadi. Kemudian di sini Ibnu Qayyim telah menyebutkan perkataan yang semakna di dalam tahdzir Sunnah. Dia mengatakan Sihir ala yakul Hadis ini merupakan bantahan orang yang mengatakan inna man arafa tulu'ul qamar bi takdir hisabil manazil jazalahu ayyasum wa yuftir duna man la ya'lam. Hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan Sesungguhnya siapa yang mengetahui terbit tempat terbitnya atau terbitnya bulan dengan ilmu hisab, maka dia boleh berbuka dan ber, boleh ber, berpuasa dan berhari raya menurut perhitungannya sendiri. Dunaman layalah. Tidak dengan orang yang tidak memiliki ilmu hisab atau tidak mengetahui ilmu hisab. Wakilah inna syahidil wahid Dikatakan bahwa saksi satu orang apabila dia melihat hilal walam yahkumul qadi. Ya, coba di sini masih ini masih perkataan Ibnu Qayyim. Pertama beliau membantah orang yang memakai hisab. Ya, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang memakai hisab. Yang mengatakan kalau kita tahu ilmu hisab berarti kita sudah rugi. Kami sudah lihat hilal melalui Melalui apa? Ya, Melalui hitungan. Ini hadis ini bantahannya. Kata Ibnu Qayyim. Ya, yaitu hadis al-fitr as-sawm as-sawm yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhafun nas. Lebih lanjut beliau mengatakan inna syahidal wahida sesungguhnya satu orang saksi apabila ia melihat hilal Perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Qayyim ini. Apabila satu orang saksi apabila dia melihat hilal walam yahkumul walam yahkumil qadi di syahadatihi akan tetapi qadi yaitu pemerintah tidak menetapkan hukum berdasarkan persaksiannya itu artinya tidak menerimanya annahu la yakunu hadalahu maka dia tidak boleh berpuasa sendirian. malam ia pun lina, sebagaimana orang-orang lain juga belum ber, berpuasa. Dia tidak boleh berhari raya sebagaimana orang-orang lain juga belum berhari raya, masih berpuasa. Itu itu Abu Hasan As-Sindi di dalam Hasya ala Ibn Majah catatan kaki Sunan Ibnu Majah ditulis oleh Abu Hasan As-Sindi telah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tadi. Masih ingat? Hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi dan beliau At-Tirmidzi sudah mengomentarinya dari di atas ya. Ini penulis catatan kaki Sunan Ibnu Majah yaitu Abu Hasan As-Siddi mengatakan wa zahir zahirnya annahu ma'nahu bahwa maknanya adalah anna hadir umur laisa lil ahadi fi hadakalun Yang kita bawa perkataan para ulama karena memahami hadis yang memahami satu masalah kita kembalikan kepada ahli ilmu ya. Ya, beliau mengatakan zahirnya maknanya adalah bahwa urusan ini hadil umur, urusan-urusan ini yaitu urusan apa? Urusan menetapkan awal puasa, urusan menetapkan lebaran, urusan menetapkan hari menyembelih korban. Ini urusan laisa lil ahadi kalut, Tidak boleh satu orang pun ikut campur di sini. Ya, tidak ada hak orang per orang ini pribadi di dalam masalah ini. Tidak ada pendapat pribadi. Ya, walaupun setinggi apa ilmunya. Tidak ada di sini pendapat pribadi saya besok lebaran. Apapun statusnya, apapun kedudukannya. Sebesar apapun organisasi organisasi yang di dipimpinnya. Laisa lil ahadi fiha dakhalun wa laisa lahum at-tafarrud Tidak boleh mereka tafarrud menyempal dari kaum muslimin yang lainnya. Bal al-amru fiha ila al-imam wal Ini perkataan Asindi, Abu Hasan Asindi akan tetapi urusannya itu dipulangkan kepada imam dan al jamaah. Kepada imam dan al-jamaah. Kepada penguasa. Kepada pemimpin. Dia, dialah yang mengumumkan kepada kaum muslimin yang ada di negerinya untuk berpuasa, berhari raya atau menyembelih korban. Wa ala hada berdasarkan hal itu fa idza ra'a ahadun ahadun al-hilal apabila ada seseorang ada satu orang melihat hilal Warat dan imam syahadatahu Tapi imam menolak persaksiannya Imam menolak persaksiannya Yaitu dia tidak dianggap sikoh ya. Dia dianggap tidak sikoh oleh penguasa Tidak dipercaya yang bagi Allah yang butuh pihak Yesus hadil umur Maka dia tidak boleh menetapkan puasa hari raya Ataupun menyembelih korban bagi dirinya Sendiri ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك انتهى كلامه akan tetapi dia harus mengikuti jamaah di dalam masalah-masalah tersebut. Al Albani mengatakan, ini ulama mutakhirin yang disepakati keilmuannya. Syekh Albani berkata, Wahadul makna huwal al mutabadir minal hadis. Inilah makna yang langsung bisa kita pahami dari hadis tersebut. Wa yu'ayyiduhu dan dikuatkan lagi argumentasi Aisyah terhadap Masroh. Ketika Masroh imtana min siyam Yomi Arafah. Ya, tidak mau menolak untuk puasa hari Arafah. Khasyata yakuna yauman ahri. Karena ia khawatir hari Lebaran. Coba lihat. Fabayyanat lahu annahu la ibrata bi bahwa tidak ada ibrah, tidak perlu dipandang pendapat pribadi. Alaihi ittiba wa anna alaihi ittiba al jamaah. Ini masalah hari Arafah ya. Dia harus mengikuti jemaah juga. Hari Arafah ini contohnya. Riwayat masuk tadi. Termasuk juga lebih-lebih lagi pada puasa Ramadan. Alaihi ittiba' jamaah. Hendaknya dia mengikuti jamaah. Faqala dia Aisyah mengatakan an-nahru yauma yang nas. Hari Idul Adha itu hari orang-orang Idul Adha. Di mana tempat kamu tinggal? Di Indonesia ada pemerintah yang mengaturnya. Wal fitru yaumul firnas dan hari fitri, hari Idul Fitri adalah hari manusia berhari raya Idul Fitri. Lebih lanjut lagi Syekh Al-Albani mengatakan, "Wa hadha huwal laik bis syari'ati samha." Inilah yang layak untuk syariat yang mudah ini. Syariat ini mudah, Islam kecil, Tidak sulit. Yang mudah dihilang dengan apa? Bukan dengan alat-alat canggih, tidak, tidak perlu. Dengan mata kepala sudah cukup. Tidak perlu ilmu hisab, ini adalah syariat yang modal yang bisa dilakukan mulai dari profesor sampai Arab Bedui itu gitu. Ini agama untuk semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan profesor saja, dan bukan juga untuk kalangan Arab Badui saja, tapi mulai dari profesor sampai Arab Badui. Ini Islam untuk semua, rahmatan lil alamin allati min ghayatiha tajmi'un nas yang mana salah satu tujuan utama syariat ini adalah tajmi'un nas persatuan ya ikhwan fillah wa ta'zimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa la takunu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladayhim wa tauhidu sufubihim dan menyatukan barisan mereka lima jam'ahum dan jauhkan kaum muslimin dari setiap perkara yang bisa cerai-beraikan persatuan mereka karena al-ara al-fardiyah pendapat pendapat pendapat pendapat pribadi al-ara al-fardiyah wala ta'tabir syariah ra'yal fardi ini masih perkataan al-albani syariat tidak menganggap tidak apa namanya tidak menjadikan muktabar pendapat-pendapat pribadi. Walau karena sawaban min wijhati nazarihi. Coba lihat, walaupun menurut pandangannya menurut pandangan seseorang pendapat itu benar. Isihannya itu benar. Dia tinggalkan pendapat pribadinya. Tinggalkan pendapat pribadi demi persatuan-persatuan kaum muslimin. Khususnya di dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Syalabani di sini di ibadat jama'iyah di dalam ibadah yang sifatnya jamaiyah artinya yang mau berpuasa Ramadan itu bukan ngantung saja bukan segelintir orang saja semua kaum muslimin yang mau berhari raya bukan kebahagiaan kelompok saja, tapi semua kaum muslimin yang mau menyembelih korban bukan satu dua orang saja, tapi segenap kaum muslimin. Tinggalkan pendapat pribadi oke ikut jamaah. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan di dalam masalah ini, beliau mengatakan, ya Allah al-jabah." Singkat, Beliau mengatakan tangan Allah bersama jemaah. Tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Beliau mengutip satu hadis cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah. Tapi kalau kita kutip hadis ini orang tidak ngerti. Dijawab, bagaimana kapan hari raya? Kita jawab, Yadullah ma'al jamaah. Ah, apa ini? Tangan Allah bersama jamaah. Tapi memang Allah demikian. Ya demikian juga eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian ditanya bagaimana jika ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah itu salah. Ya, seharusnya Idul Adha hari ini ternyata di itu. Ya, Syekhul Islam mengatakan di dalam Majmul Fatawa dia tetap harus ikut pemerintahnya. Takut damas atau ta'akhara. Baik ternyata lebih maju atau lebih lebih mundur. Alhamdulillah. Ya Kasumi Beliau mengatakan di sini masih perkataan syalbani, Albani kasaumi seperti ibadah puasa, puasa Ramadan, wasamidi dan penetapan hari lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha, wasalatul jamaati dan salat salat jamaah. Demikian di sini fitnah azam ya Allah wa jamaah. jami'an. tidak akan lihat bahwasanya para sahabat di antara mereka ada yang sholat di belakang yang lain, sebagian mereka sholat di belakang yang lainnya. Di antara mereka ada yang berpendapat menyentuh perempuan batal wudhu. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat keluarnya darah membatalkan wudhu. Tapi mereka sholat sebagian di belakang sebagian lainnya. Di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Ada yang menyempurnakan di dalam safar, ada yang mengkafar. Falam takut, falam yakun istilah wa hadza wa ghairuhu liyamna'ahum min al fi salat. Hal itu tidaklah menghalangi mereka, perselisihan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk sholat bersatu di dalam sholat jemaah. Di belakang satu imam. Wal i'tidatiha dan menganggap sholat ini itu sah. Wa dzalika li'ilmihim bi anna tafarruq fid din syarrun. Karena mereka tahu bahwasanya tafarruq fid din berpecah belah dalam urusan agama adalah suatu keburukan syarrun min al-ikhtilaf ba'd al-arab, lebih buruk daripada perselisihan dalam sebahagian pendapat-pendapat. Nah, demikian saya fikir. Azan ya Allah wa iya jami'an. Beliau mengatakan Walaqad balagha al-amr bi ba'dihi fi 'adam al-i'tidad bil ra'y al muqalib li ra'y al-imam al-'azam fil mujtama al-akbar kamina ila hadd tarki al-'amal bi ra'yihi itlaqan fi dzalikal Kira orang mimma qad yang tinggi minus syarri bi sababil amal bi ini mengisyaratkan kepada peristiwa atau kisah Abdullah bin Mas'ud di Mina ya di mana Abdullah bin Mas'ud di Mina salat di belakang Utsman bin Affan ya ketika akan salat ya Ibnu Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya salat kosong dua rakaat Imam ketika itu Imam Allah siapa? Utsman bin Affan sholat empat rakaat dan dia ikut sholat empat rakaat. Ketika ditanya kenapa mengikuti sholat empat rakaat, beliau mengatakan al ikhtilabu syarun Nah demikian Ibn Kitab. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. demikianlah ya penukilan dari pengajian uh, eh, Imam konfidit saya rasa sudah cukup. Jadi untuk uh, penetapan Lebaran ini berulang kali dan senantiasa kita sampaikan ya supaya tidak ada lagi keraguan kita menunggu ke ketetapan pemerintah. Dalam hadis ya, dari Rasulullah SAW yang bercerita tentang bagian paman-paman Eh, salah sahabat ya, dari kalangan Ansar bahwa datang rombongan ya, serombongan orang berkendaraan atau serombongan pengendara menemui Rasulullah. Pada saat itu kami berpuasa. Lalu mereka rombongan itu bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berbuka dan keluar surat raya pada keesokan harinya. Dan dari itu dapat diketahui Ibnu bahwa kaum muslimin tetap berpuasa bersama Rasulullah selaku penguasa, selalu selaku kepala negara. Dan Rasulullah yang menerima persaksian mereka dan menyuruh kaum muslimin untuk berhari raya, bukan pribadi-pribadi. Nah, demikian akan Fiddin. Rahimani wa rahimahumullah. Jadi malam 27 Jadi umumkan lagi Bahwa kita akan mengadakan siang Ramadan Dan nanti, nanti sore ada undangan Undangan buka, buka puasa ya Nanti sore juga ada undangan buka puasa bersama Undangan itu umumnya wajib juga lagi